Ketahuilah di antara sebab yang sangat besar dicurahkannya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah menghadiri majelis ilmu. Dan lebih utama lagi apabila majelis ilmu itu diadakan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah." ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan kandungan dan makna kitab Allah tersebut kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah ketenangan ketenangan jiwa kedamaian batin ketentraman hati dan akan diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para malaikat bersama mereka dan mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan majelis ilmu bahwa majelis ilmu yang kita hadiri insyaallah taala merupakan salah satu sebab untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meraih cinta dan rahmat Allah tabaraka wa taala oleh karena itu seorang mukmin harus memiliki sifat pemuliaan terhadap majelis ilmu harus memiliki adab yang baik ketika berada di majelis ilmu. Kalau sudah duduk di majelis ilmu, tatkala majelis sudah dimulai, maka hendaklah memperhatikan dengan baik. Tidak ada lagi yang berbicara. Tidak ada lagi yang bersuara yang terdengar dari balik hijab. Hendaklah diperhatikan dengan baik. Itu ada seorang penuntut ilmu. Tidak ada lagi yang membuka-buka HP, main-main HP. Kalau datang telpon, dia keluar kemudian terima telpon meninggalkan majelis ilmu. Itu bukan adab yang baik sebagai seorang penuntut ilmu. Itu bukan pemuliaan terhadap majelis ilmu yang Allah dan Rasulnya dan para malaikatnya memuliakan. Maka seorang penuntut ilmu harus memiliki sifat pemuliaan terhadap ilmu dan majelis ilmu. Dengan begitu insyaallah taala dia akan meraih kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di hadapan kita terbentang berbagai bentuk jalan dan macamnya yang harus kita lalui. Ada berbagai jalan. Namun pada hakikatnya apabila kita perhatikan jalan-jalan tersebut sesungguhnya kembali kepada dua jalan. Dari seluruh jalan yang ada di hadapan kita untuk kita lalui hakikatnya hanya ada dua jalan yaitu jalan ilmu dan jalan dunia jalan para pencinta ilmu dan jalan para pencinta dunia ini hakikatnya jalan orang-orang yang mementingkan ilmu dalam kehidupannya dan jalan orang-orang yang lebih mementingkan dunia dalam hidupnya tidak terkecuali bagi seorang wanita muslimah, bagi seorang istri, bagi seorang ibu, bagi seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai salah seorang dari hamba-hambanya. Di hadapannya ada dua jalan. Jalan sebagai penuntut ilmu atau jalan sebagai pengejar dunia. Hal ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, pada ayat ke-79 dan 80. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita kisah Korun. Kisah Korun. Seorang yang Allah berikan kepadanya nikmat dunia yang sangat melimpah. Dan ternyata nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya membuat takjub sebagian orang. Merekalah pencinta dunia. Namun sebagian orang yang lain tidak takjub dengan nikmat tersebut. Mereka itulah orang-orang yang berilmu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berkisah tentang Qarun. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Qarun menampakkan diri di depan kaumnya dalam bentuk yang sangat megah sekali, dalam rupa yang sangat menawan dengan segenap perhiasannya, kekayaannya, pengawal-pengawalnya, dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Qala alladhina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Aduhai, andai kata kita memiliki seperti yang diberikan kepada Korun. Perhatikan jamaah sekalian. Mereka iri. Mereka ingin seperti Korun. Mereka takjub dengan kemegahannya dan berbagai macam kemewahan dunia yang ada padanya. Innahu ladzu hadzin azim. Dan mereka berkata, sesungguhnya Korun telah diberikan bagian yang besar. Perhatikan. Ini pandangan mereka terhadap dunia. Mereka ingin mendapatkan dunia seperti orang-orang yang telah diberikan anugerah dunia tersebut. Dan mereka menganggap itu adalah nikmat yang besar. qala alladhina utul ilma. Namun perhatikanlah bagaimana sikap yang diambil oleh orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu. Kata Allah, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka kalian. Kepada siapa mereka berkata? Kepada orang-orang yang menginginkan dunia seperti Korun. Mereka tidak diam saja melihat tingkah laku mereka. Mereka berikan peringatan, berikan nasihat. Ini sifat orang yang dianugerahkan ilmu bahwa sesuatu itu jelek. Harus dia ingatkan hati-hati dengan kejelekan itu, jauhi. Atau Allah berikan ilmu tentang kebaikan, harus dia ajarkan. Inilah kebaikan yang harus kamu amalkan. Maka mereka berkata, "Wailakum, celaka kalian. Sawabullahu khairun." Pahala Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Lebih baik dari apa yang diberikan kepada Qarun liman amana wa amila salihan bagi siapa yang beriman dan beramal saleh wala yulaqaha illa sabirun dan tidak ada yang memperolehnya kecuali orang-orang yang sabar perhatikanlah ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan kepada kita bagaimana ucapan orang-orang yang menginginkan dunia dan ucapan orang-orang yang Allah berikan ilmu tatkala melihat kemegahan dan kemewahannya Qarun yang diberikan dunia atau orang-orang pecinta dunia, pengejar dunia mereka takjub dan mereka berandai-andai, mereka berkeinginan agar juga dianugerahkan seperti yang diberikan kepada orang-orang kaya dan mereka menganggap itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar melebihi nikmat apapun. Adapun orang yang diberikan ilmu, mereka menganggap itu sesuatu yang sepele, nikmat, tapi nikmat yang sedikit apabila dibandingkan dengan nikmat pahala, nikmat ilmu bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tidak ada kata Allah yang mendapatkan hal tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Maka ini menunjukkan kepada kita, orang yang menginginkan dunia dapat menghancurkan dan menghilangkan sifat sabar dalam dirinya. Adapun orang yang dianugerahkan ilmu akan memunculkan dan mengokohkan sifat kesabaran di dalam dirinya. Dan apabila seseorang telah dianugerahkan sifat kesabaran, maka sungguh dia telah dianugerahkan nikmat yang sangat besar sekali. Iya. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang dua golongan. Golongan yang menginginkan kehidupan dunia dan golongan yang diberikan ilmu. Maka jelaslah ada dua jalan di hadapan kita. Jalan para pecinta dunia dan jalan para penuntut ilmu. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imamul Bazzar dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda manhumani la yashba'ani ada dua penuntut ada dua orang pengejar pencari yang tidak pernah kenyang. Talibu ilmin wa talibu dunia. Penuntut ilmu dan pengejar dunia. Ini subhanallah telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dua orang yang mengejar, dua orang yang menuntut dan mencari. Keduanya tidak akan pernah kenyang. Artinya tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas yaitu penuntut ilmu dan pengejar dunia. Penuntut ilmu nggak akan pernah puas. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena apabila seorang itu menuntut ilmu, maka dia akan semakin mengetahui kebodohannya. Iya. Kalau orang nggak menuntut ilmu, kalau orang nggak menuntut ilmu, mudah ditipu oleh syaitan, sehingga dia menyangka dirinya bukan orang bodoh. Makanya kebodohan itu kata para ulama ada dua bentuk. Ada kebodohan yang ringan, ada kebodohan yang berat. Al-jahlul basit, kebodohan yang ringan, itu adalah orang yang bodoh dan dan menyadari dirinya bodoh orang yang bodoh dan dia sadar kalau dia itu bodoh. Tidak mengerti hukum-hukum agama. Ada juga al-jahlul murakkab. Kebodohan yang berat. Kebodohan yang kuadrat. Yaitu orang yang bodoh dan dia mengira dia berilmu. Dia sudah banyak tahu. Iya. Sehingga dia tidak mau lagi belajar. Dia nggak mau lagi belajar, malas belajar. Adapun orang yang bodoh dan kebodohannya ringan, dia sadar dirinya bodoh, maka sangat mungkin kalau dia sadar dirinya bodoh dapat memberikan motivasi kepadanya untuk menuntut ilmu. Makanya yang lebih parah daripada itu orang bodoh sadar dirinya bodoh tetapi nggak mau menuntut ilmu yang lebih parah lagi dia menyibukkan diri di dalam hal-hal yang dia kira dia sedang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu padahal dia sedang berbuat kerusakan di muka bumi seperti orang-orang yang sibuk dengan perpecahan perselisihan, sibuk mencaci para ulama, mencaci ahlus sunnah, memecah belah di antara ahlus sunnah. Pada saat yang sama dia malas menuntut ilmu. Kalau ada majelis ilmu, ada majelis yang mengajarkan tauhid, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, dia malas menghadirinya. Kalaupun dia hadir sambil ngantuk-ngantuk sambil tidur. Tetapi kalau ada majelis fitnah, ada majelis yang berbicara tentang fulan, tentang kejelekan fulan, tentang seorang ahlus sunnah yang dikritik, semangat dia menghadiri. Bahkan dia sebarkan pengumuman. Dan ketika dia hadir, dia enggak ber, tidak berkejap, tidak berkedip matanya sekejap pun. Dia melek, tidak ngantuk. Ini kenyataannya. Jadi Kebodohan itu haruslah dihilangkan. Dengan apa menghilangkannya? Dengan ilmu. Dan seorang itu apabila dia menuntut ilmu, semakin dalam ilmu yang dia pelajari, maka dia akan semakin sadar kebodohannya. Inilah mengapa Rasulullah SAW mengatakan tidak akan kenyang orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau dia belajar, semakin dia sadar kalau dia bodoh. Ini hakikatnya. Kalau orang itu mengira dirinya sudah pintar, maka itulah tanda terbesar kebodohannya. Orang yang menganggap dirinya sudah pintar, nggak perlu belajar, justru itulah tanda kebodohannya. Kalau seseorang menuntut ilmu, maka dia akan sadar bahwa dirinya bodoh. Demikian jamaah sekalian, pengejar dunia juga tidak akan pernah puas dia dapatkan satu harta, dia menginginkan harta yang lain. Demikian seterusnya. Kapan baru dia berhenti? Ketika tanah sudah menyumpal mulutnya atau dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Tidak akan pernah puas. Maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dua jalan yang terbentang di hadapan kita. Mana yang akan kita lalui? Apa yang harus kita kejar? Mengejar ilmu ataukah mengejar dunia? Dan dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih mulia, lebih afdal daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa demikian jemaah sekalian? Ada banyak sisi yang menunjukkan hal tersebut. Perhatikanlah. Ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Ilmu adalah warisan orang-orang yang paling mulia. Sedangkan harta dapat diwariskan siapa saja. Bahkan dapat diwariskan oleh Fir'aun, diwariskan oleh Korun dan lain sebagainya. Ilmu, dialah yang menjaga kita. Ini poin yang sangat penting keutamaan ilmu di atas harta. Dikatakan para ulama, al ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu itu dialah yang menjagamu. Sedangkan harta engkau yang repot menjaganya. Ilmu jamaah sekalian, semakin kita tahu maka kita semakin terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Innama min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin kita mengetahui terutama mengetahui tentang keagungan dan kebesaran Allah, ilmu tentang Allah. Demikian pula hukum-hukumnya, syariatnya, pahalanya, ganjarannya. Demikian pula balasannya yang sungguh sangat dahsyat. Kengerian azabnya. Semakin dalam kita mempelajari semua ini, maka kita akan memiliki sesuatu yang menghalangi di dalam hati kita untuk melakukan perbuatan dosa. Iya. Oleh karenanya inilah hakikat ilmu yang dimaksudkan para ulama. Ilmu yang bisa menjaga kita dari perbuatan dosa. Ilmu yang sanggup memunculkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Ini hakikat ilmu. Ilmu yang melahirkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat aneh. Sungguh mengherankan. Orang yang menuntut ilmu tetapi betapa mudahnya dia melakukan dosa. Sedikit rasa takutnya kepada Allah remeh baginya melakukan dosa. Baik dosanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kezaliman kepada orang lain. Mudah baginya untuk berbicara tentang kejelekan orang. Sangat gampang bergibah, namimah. Berbicara tentang aib-aib orang walaupun belum jelas baginya hakikat keadaan yang sesungguhnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena ilmu yang dia tuntut belumlah memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ilmu adalah yang memunculkan dalam diri kita, dalam hati kita rasa takut kepada Allah. Itulah yang menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah hakikat ilmu. Adapun harta, maka kita yang sibuk, kita yang repot di dalam menjaga harta tersebut. Bahkan tidak jarang karena hal itu menyebabkan kita lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jamaah sekalian, perhatikanlah. Ilmu itu Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ini sisi yang lain yang menunjukkan ilmu lebih mulia daripada harta. Mengejar ilmu lebih baik daripada mengejar dunia. Ilmu Allah berikan hanya kepada orang yang Allah cintai. Allah tidak berikan kepada orang-orang yang dia benci. Beda dengan harta. Allah berikan kepada yang dia cintai dan juga kepada yang tidak dia cintai. Makanya jangan heran kalau orang-orang kafir pun Allah limpahkan kepada mereka begitu banyak harta dunia. Karena itu sama sekali tidak menunjukkan kecintaan Allah kepadanya. Adapun ilmu, apabila Allah menganugerahkan ilmu kepada seseorang, maka itu adalah di antara tanda terbesar yang menunjukkan cinta Allah kepadanya sebagaimana akan kita sebutkan dalil-dalilnya insya Allah taala. Kemudian perhatikan juga ilmu itu sedikit pun tidak berkurang apabila kita berikan kepada orang lain. Apabila kita sedekahkan ilmu kita kepada orang lain, tidak berkurang malah bertambah. Bertambah kebaikannya. Adapun harta apabila kita belanjakan maka pasti berkurang. Pasti berkurang apabila kita belanjakan. Kecuali apabila kita belanjakan di jalan Allah secara zahir nampak berkurang tetapi pada hakikatnya dia bertambah menjadi harta kita yang hakiki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa sadaqatun min malin." Sedekah itu tidak sedikit pun mengurangi harta. Baik. Jadi inilah hakikatnya ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Di hadapan kita pada hakikatnya hanya ada dua jalan. Jalan para penuntut ilmu dan jalan para pengejar dunia. Terserah kita mau pilih yang mana. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, tentunya dia melalui jalan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki, tentunya dia akan meneladani jalan para ulama dan para penuntut ilmu. Inilah jalan yang dimaksudkan di dalam Al-Quran yang diwajibkan kepada kita untuk selalu memintanya. Coba perhatikan seberapa pentingnya kita melalui jalan ini. Sesungguhnya inilah jalan yang selalu kita minta kepada Allah setiap hari. Di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Iya. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Dijelaskan para ulama, siapakah orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka tersebut? Artinya adalah orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu dan amalan. Orang-orang yang Allah berikan taufik untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Siapa mereka? Merekalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi yang memiliki sifat tidak pernah puas dengan ilmu. Bahkan Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang sudah berada di puncak ilmu tetapi Allah perintahkan kepada beliau Wakul rabbi zidni ilman dan katakanlah wahai Muhammad Wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Iya. Inilah jalan yang kita minta di dalam solat kita setiap hari. Maka sungguh sangat aneh. Kita mohon kepada Allah jalan yang lurus. Yaitu jalannya para penuntut ilmu. Dan yang mengamalkan ilmunya. Tetapi kita tidak memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Sama saja. Kita minta rizki dunia. Tentunya kita pun berusaha mencari rizki tersebut demikian pula ilmu jalan yang lurus kita mohon kepada Allah juga kita harus punya usaha untuk menuntut ilmu dan Allah akan menganugerahkan kepada kita kebaikan ilmu sesuai dengan usaha dan kesungguhan kita sebagaimana firman Allah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami benar-benar akan kami berikan kepada mereka, akan kami tunjukkan kepada mereka hidayah kepada jalan-jalan kami. Maka perlu kesungguhan, perlu usaha di dalam menuntut ilmu. Iya. Perlu keseriusan dan perhatian yang lebih besar yang kita berikan kepada ilmu. Jangan sampai kita lebih memperhatikan dunia, lebih mementingkan dunia daripada ilmu. Jadi subhanallah betapa pentingnya kita untuk melalui jalan para penuntut ilmu, memilih ilmu sebab itulah sesungguhnya yang kita mohon kepada Allah di dalam Al-Qur'an setiap hari dan itulah jalan keselamatan. Selain itu, maka dia adalah jalannya ghairil magdubi alaihim seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai yaitu orang-orang yang telah Allah berikan ilmu tetapi tidak mengamalkan. Kenapa mereka tidak mengamalkan? Juga karena dunia. Walad dolin dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak beramal berdasarkan ilmu. Mereka beramal tapi tidak berdasarkan ilmu. Iya. Jadi menuntut ilmu memilih jalan ilmu, menapakinya, inilah sesungguhnya jalan yang selalu kita minta kepada Allah dalam Al-Quran. Inilah jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan barang siapa mementingkan ilmu, mementingkan akhirat, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyanyiakannya. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan dirisaukan masa depan kita. Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Bukankah Allah telah menyatakan intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolonglah Allah. Maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Betapa orang-orang kafir Allah anugerahkan rizki Hewan-hewan di muka bumi Allah berikan rizki Terlebih lagi orang yang menolong agama Allah dan ketahuilah sebaik-baik pertolongan, setinggi-tingginya pertolongan terhadap agama Allah adalah kita menuntut ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya. Inilah yang dimaksud dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Menuntut ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita. Adapun orang yang disibukkan dengan dunia sehingga dia lupa dengan kewajibannya, dia tidak menuntut ilmu karena sibuk mengejar dunia atau dia tidak memberikan porsi yang semestinya dalam menuntut ilmu karena apa? Karena sibuk mengejar dunia. Maka hendaklah berhati-hati karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan mengkanatil akhiratu hammah ja'alallahu ginahu fi qalbih wa jama'alahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah barang siapa yang akhirat adalah obsesi terbesarnya prioritas utamanya tujuan terbesarnya maka Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Inilah pertolongan Allah. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, dunia Allah akan jadikan tunduk kepadanya. Dia tidak dikendalikan oleh dunia. Wa man kanatid dunya hammah ja'alallahu faqrahu baina ainihi wa farraqa alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Adapun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dunia menjadi obsesi utamanya, prioritas terbesarnya yang selalu dipentingkan dalam kehidupannya, maka Allah akan jadikan kefakiran atau kemiskinan itu selalu berada di depan matanya. Sudah punya harta masih merasa fakir, terus demikian dan Allah akan mencerai beraikan urusannya. Allah tidak akan menolongnya dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan untuknya. Enggak akan lebih daripada itu. Iya. Bukankah sebelum kita lahir ke muka bumi ini Allah telah menetapkan sebanyak apa yang akan kita makan, sebesar apa rizki yang diberikan kepada kita. Lalu kenapa kita susah memikirkannya? Kenapa kita dipalingkan dari ilmu? Kenapa kita malas menuntut ilmu dengan alasan sedang mengejar dunia dan seterusnya. Jadi barang siapa menuntut ilmu dan selalu mementingkan ilmu dalam kehidupannya, janganlah dia risaukan rizki yang Allah berikan kepadanya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa mawalah au aliman au muta'alliman. Dunia ini terlaknat. Terlaknat itu maknanya jauh dari rahmat Allah. Makanya semakin kita bersemangat mengejar dunia, semakin jauh juga kita dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, Semakin kita memiliki semangat untuk mengejar ilmu akhirat, ilmu yang bermanfaat, maka kita akan semakin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu terlaknat dan terlaknat pula seluruh yang ada di dalamnya. Perhatikan jamaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita semua yang ada di atas dunia itu terlaknat. Artinya semuanya jauh dari rahmat Allah. Kemudian beliau menjelaskan pengecualian. Illa zikrallah. Kecuali perbuatan zikir kepada Allah. Wa mawalah. Dan apa saja yang mengantarkan kepada Allah. Yaitu seluruh bentuk amal soleh. Yang mendekatkan kita kepada Allah atau aliman, seorang yang berilmu, seorang yang memiliki ilmu tentang Allah dan hukum-hukumnya, atau muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Perhatikan jamaah sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dunia ini terlaknat, semuanya terlaknat kecuali empat perkara. Yang pertama zikir kepada Allah, yang kedua semua ketaatan yang mengantarkan kepada Allah. Yang ketiga orang alim, orang yang berilmu. Yang keempat adalah harapan terbesar bagi kita yaitu seorang penuntut ilmu. Dan untuk mendapatkan yang pertama dan kedua yaitu zikir kepada Allah secara hakiki dan melakukan ketaatan yang mendekatkan kepada Allah itu tidak mungkin tanpa menjadi penuntut ilmu atau tanpa memahami ilmunya dengan baik. Betapa banyak orang yang mengira dia ber, sedang berzikir kepada Allah, dia sedang melakukan amalan yang mendekatkan kepada Allah, justru apa yang terjadi hakikatnya? Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalannya tidak dibangun di atas dasar ilmu amalannya di atas dasar kesesatan. Itulah amalan-amalan bid'ah di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira amalan tersebut mendekatkan kepada Allah, justru pada kenyataannya sebaliknya yang terjadi. Semakin membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira amalan tersebut mendatangkan kebaikan dan rahmat Allah justru sebaliknya mendatangkan kejelekan dan murka Allah kepadanya kepada mereka. Saya sebutkan satu contoh saja. Ada sebagian orang mereka beramal dan mereka mengira amalan mereka itu adalah satu kebaikan dan dicintai oleh Allah. Padahal itu adalah amalan yang paling jelek dan sangat dibenci oleh Allah. Inilah yang disebut dengan kebodohan kuadrat. Kebodohan yang berat. Orang yang melakukan kejelekan dan dia menganggap itu adalah kebaikan. Masih lebih mending orang yang melakukan kejelekan tapi dia sadar. Tapi dia sadar bahwa dia melakukan kejelekan. Ya. Seperti orang yang minum khamar misalkan. Orang yang minum khamar. Iya. Dan dia sadar apa yang dia lakukan itu salah. Orang ini masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan atau masih ada harapan untuk bertaubat. Karena dia sadar dia sudah salah. Beda dengan orang yang melakukan bid'ah apalagi yang menggabungkan antara maksiat dengan bid'ah dan dia anggap itu kebaikan. Contohnya orang yang bermain musik, menyanyi, dan dia anggap itu ibadah. Dan dia mengira itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, Dan dia gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia mengatakan nada dan dakwah. Orang seperti ini dia melakukan maksiat, dia melakukan bid'ah, maksiatnya seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan perzinahan kemudian sutra bagi laki-laki kemudian khamar dan alat-alat musik haram di dalam syariat Kemudian dia mengada-ada di dalam agama. Dia mendekatkan diri kepada Allah, dia bersalawat, dia berdakwah, dia berzikir, bahkan berdoa dengan alunan-alunan musik. Ini bid'ah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dia menganggap itu adalah kebaikan. Kalau begitu, kapan dia taubat? Kalau kejelekan itu dia anggap sebagai kebaikan. Inilah yang dimaksud ucapan oleh dalam ucapan para ulama bahwa bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiati Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Coba perhatikan. Orang yang minum khamar itu masih ada harapan untuk bertobat. Kenapa? Karena dia memiliki satu sisi dari ilmu. Yaitu dia tahu bahwa khamar itu haram. Walaupun dia tidak mengamalkan ilmunya. Tetapi masih ada harapan dia untuk taubat. Beda dengan orang yang main musik itu tadi. Dia anggap musik tidak haram. Apalagi dia jadikan musik sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah. Maka dia anggap musik dan bid'ahnya sebagai kebaikan, kapan dia bertobat kalau begitu? Maka semakin jauhlah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Ada sebagian orang berbondong-bondong, berduyun-duyun, rame-rame, rombongan demi rombongan melakukan tur yang mereka sebut ziarah spiritual atau wisata rohani. Kemana mereka pergi? Ke kuburan para wali menurut sangkaan mereka. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka berangkat dalam keadaan bercampur baur antara laki-laki dan wanita atau bahkan wanita pergi tanpa mahram. Lalu apa yang mereka lakukan di sana? mereka beribadah di kuburan para wali tersebut kepada Allah. Dan itu masih mending. Ada yang lebih parah, yaitu mereka beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Perhatikan jamaah sekalian. Kejelekan yang terkandung padanya sangat banyak. Bahkan ada kejelekan terbesar di situ. Tapi apa yang mereka anggap terhadap amalan tersebut, mereka anggap ibadah, iya kan? Mereka anggap kebaikan. Coba perhatikan bahaya kebodohan. Iya. Bahaya beribadah tanpa ilmu. Melakukan safar untuk ziarah kubur itu sudah terlarang. Ini satu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Perjalanan jauh dalam rangka melakukan satu ibadah secara khusus tidak dibolehkan kecuali ketiga masjid yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi nggak boleh kita melakukan perjalanan jauh untuk sholat di kuburan tertentu atau berziarah di kuburan tertentu atau sholat di masjid tertentu selain tiga masjid tersebut. Iya. Kemudian mereka pergi dalam kondisi bercampur baur laki-laki dan wanita atau wanita safar tanpa mahram. Ini sudah satu kemaksiatan yang dimaklumi. Kemudian mereka melakukan ritual-ritual berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Ini adalah sebesar-besarnya pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan dan termasuk mengada-ada dalam agama. Pada akhirnya mereka melakukan kejelekan terbesar Dosa yang paling Allah murkai tidak akan diampuni barang siapa yang mati membawanya sebelum bertobat. Dan pelakunya kekal di neraka, yaitu syirik kepada Allah, berdoa kepada para penghuni kubur tersebut. Awalnya mungkin nggak nggak itu niatnya, tapi pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam syirik tersebut. Tetapi apa yang mereka anggap terhadap ibadah-ibadah ini, ibadah yang tidak berdasarkan dalil, perbuatan syirik yang Allah murkai ini, apa anggapan mereka? Mereka anggap satu ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu mendekatkan seorang kepada Allah. Sebaliknya, beribadah tanpa ilmu justru semakin menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam syariat Mengejar dunia sangat tercelah. Mengejar ilmu dipuji dan ditinggikan derajatnya orang-orang yang mengejar ilmu tersebut. Ayat yang kita sebutkan di awal tadi tentang korun menunjukkan kepada kita betapa hinanya dunia dan sejumlah ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa الْحَيَاتُ dunya illa mataul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Senang mendapatkan dunia. Tetapi hakikatnya dia adalah tipuan. Untuk membuat kita terlena. Sehingga kita lupa dengan tugas utama kita dan kehidupan kita yang hakiki. Inilah hakikatnya. Iya. Yeah. Makanya dunia itu dinamakan dunia. Dari kata ad sesuatu yang rendah. Karena dunia ini hakikatnya rendah. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabatnya. Mereka melewati sebuah pasar. Di situ ada anak kambing kecil yang sudah jadi bangkai dan telinganya cacat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat anak kambing tersebut yang sudah jadi bangkai, telinganya cacat, kambing kecil juga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham Siapa yang mau membeli kambing ini dengan harga satu dirham saja, murah sekali. Maka apa jawab para sahabat? Manuhibbu annahu lana bisyai wa manasna'u bihi. Ya Rasulullah, kami tidak sedikit pun menginginkan bangkai tersebut. Apa yang bisa kita lakukan dengannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Atuhibbuna annahu lakum?" Kalau begitu, apabila apakah kalian mau ini gratis saja buat kalian? Enggak usah beli. Apa jawab para sahabat? Wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asad. Fa kaifa wa huwa mayyit? Demi Allah ya Rasulullah. Andai dia hidup, maka dia memiliki cacat. Nggak ada orang berminat. Karena dia cacat telinganya. Maka bagaimana lagi ketika dia sudah jadi bangkai? Siapa yang pingin? Nggak ada manfaatnya. Orang mukmin dilarang memakan bangkai. Hukumnya haram. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wallahi, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum." Demi Allah, sungguh dunia itu lebih lebih hina di sisi Allah dibanding kambing bangkai yang cacat lagi kecil ini di mata kalian. Demikianlah jamaah sekalian. Dunia dan segenap isinya ini tidak lebih daripada satu bangkai. Tidak lebih daripada seekor bangkai kambing kecil yang cacat. Ini hakikatnya bahkan tidak juga lebih dari satu sayap nyamuk seperti disebutkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saka kafiran minha syarbata ma'in" Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Jangan takjub dengan saudara kita yang Allah berikan kenikmatan dunia. Yang Allah lebihkan harta dunia. Tidak boleh hasad kepadanya. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Qana'ah, terima apa adanya. Itulah sesungguhnya kekayaan yang hakiki Qanaah yang Allah berikan di dalam diri seorang hamba. Dan sebuah keyakinan, sebuah pandangan yang benar terhadap dunia. Bahwa dunia itu hina. Dunia itu rendah. Makanya Allah berikan bukan hanya kepada orang kafir, tetapi juga eh, bukan hanya kepada orang mukmin, tetapi juga kepada orang kafir. Sehingga jemaah sekalian, harus senantiasa kita camkan dalam hidup kita Seorang yang Allah berikan kenikmatan dunia, sedikit pun bukan sebagai tanda Allah cinta kepadanya, sama sekali tidak. Makanya orang yang berbuat maksiat, bahkan orang yang kafir, kemudian Allah curahkan berbagai macam kenikmatan dunia, itu justru adalah azab kepadanya. Azab kepadanya. Jadi, orang yang menyekutukan Allah Misalkan dia berdoa kepada penghuni kubur, kepada para wali, kepada syaitan, kepada para syaitan yang menunggu tempat-tempat yang dia anggap tempat keramat. Kemudian ternyata setelah dia berdoa kepada setan-setan tersebut, katanya usahanya semakin maju, hartanya semakin berkembang. Iya. Ada orang yang pakai jimat penglaris, ternyata dagangannya memang semakin laris. Allah anugerahkan dunia, kekayaan. Hakikatnya jamaah sekalian, itu bukan kebaikan baginya. Jangan kita tertipu. Ada orang yang berbuat maksiat. Tidak ada perhatian terhadap ilmu, apalagi mengamalkannya. Ternyata Allah anugerahkan kepadanya harta yang melimpah kemewahan dunia. Apakah itu tanda kecintaan Allah dan kebaikan dirinya? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, itu adalah azab kepadanya. Itu adalah tanda kebencian Allah kepadanya. Kenapa? Allah inginkan kepadanya istidraj. Allah azab dia, Allah percepat kenikmatan. Allah azab secara berangsur-angsur sehingga dia terus terlena, terbuai. Tidak ada keinginannya untuk taubat kepada Allah. Sampai datang suatu saat Allah binasakan dia dan dia tidak sempat lagi untuk bertobat. Nauzubillah. Inilah pada hakikatnya. Makanya jemaah sekalian, kebaikan itu di mana Allah letakkan? Allah tidak letakkan di dalam dunia, di dalam harta-harta dunia kita. Tetapi kebaikan seluruhnya Allah letakkan di dalam ilmu. Dan apabila seseorang mengelola hartanya, mengelola dunianya dengan ilmu, barulah hartanya menjadi kebaikan. Ini hakikatnya. Kebaikan seluruhnya Allah letakkan di dalam ilmu. Itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita tuntut. Bukan dunia. Dunia kita ini semuanya terlaknat. Semuanya jelek. Dia akan menjadi baik hanyalah apabila dikelola dengan ilmu. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk mengejar akhirat. Bukan dibalik dunia yang kita kejar. Wabtagi fi atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka dunia. Perhatikan ayat yang mulia ini. Apa kata Allah? kejarlah yang Allah siapkan untukmu dalam kehidupan akhirat. Itu yang disuruh kejar. Adapun dunia, apa kata Allah? Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Cuman sekedar jangan lupa, bukan disuruh kejar. Jangan dibalik. Kejarlah cita-citamu untuk menjadi pengusaha, menjadi pejabat, menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa sholat. Na'udzubillah. Malah dibalik, sholat cuma sekedar jangan lupakan. Jangan lupa untuk menghadiri majelis ilmu. Habiskan waktu untuk bekerja, untuk mengejar dunia. Tapi jangan lupa menghadiri majelis ilmu. Subhanallah. Dibalik malah. Allah perintahkan, kejar akhirat. Kejar ilmu. Kejar amalmu. Kemudian jangan lupa dunia. Tidak terlarang tidak terlarang mencari dunia, mengejar dunia. Tetapi jangan jadikan itu tujuan utama kita. Jangan jadikan itu sebagai obsesi terbesar kita dan cita-cita tertinggi kita. Silahkan saja. Silahkan mengejar dunia untuk mencukupi kebutuhan kita. Bahkan tercela orang yang meminta-minta. Tercela orang yang mengharap uluran tangan orang lain. Ini sangat tercela di dalam syariat. Tetapi Jangan jadikan itu sebagai obsesi terbesar, cita-cita tertinggi yang menghabiskan kebanyakan waktu dan usia kita. Tetapi ilmu yang harus kita kejar, ilmulah yang harus kita prioritaskan yang terbesar dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dengan agama. Perhatikan jamaah sekalian, inilah kunci segala kebaikan. Disinilah segala kebaikan Allah letakkan. Memahami agama dengan baik. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dengan agama. Sampai dikatakan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, seluruh kebaikan, yang Allah puji di dalam Al-Quranul Karim. Segala bentuk kebaikan dan orang-orang baik yang Allah sanjung di dalam Al-Quranul Karim, itu semuanya adalah buah daripada ilmu. Demikian sebaliknya. Segala celaan Allah terhadap kejelekan, segala celaan Allah terhadap orang-orang yang berlaku jelek di dalam Al-Quran, itu semuanya adalah hasil daripada kebodohan, dampak daripada kebodohan. Jadi, inilah sesungguhnya kenyataan yang ada di hadapan kita. Kebaikan seluruhnya, kunci untuk meraih segala kebaikan. Tidak akan mungkin kita mendapatkan kebaikan kecuali melalui jalan ilmu. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Oleh karenanya, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata tentang hadis ini. Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrimal khair. Mafhum hadis ini adalah barang siapa yang tidak berusaha melakukan tafaqquh fid din yaitu berusaha memahami agama. Yakni dia tidak mempelajari kaidah-kaidah mendasar dalam Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan apabila dia tidak mau menuntut ilmu sama sekali. Demikian pula hadis ini mafhumnya bahwa kebaikan yang ada dalam diri seseorang tergantung ilmu yang ada padanya. Kebaikan dalam diri seseorang tergantung ilmu yang ada padanya. Perhatikan. Wanita-wanita yang pakai jilbab gaul. Pakai jilbab, tapi jilbab seperti orang yang telanjang. Pakai baju, tapi telanjang. Seperti kata Rasulullah SAW, Nisa'un kasiatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia pakai jilbab, menurut keyakinannya. Dia pakai hijab, tapi dia tidak memiliki ilmu tentang hijab. Dia tidak memiliki ilmu tentang jilbab yang syar'i. Dia cuma sekedar ikut-ikutan, dia tidak mengerti. Maka menjerumuskannya di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Menunjukkan apa? Ini salah satu contoh kebaikan ilmu. Bahwa segala kebaikan tidak akan mungkin diraih tanpa ilmu. Oleh karenanya jamaah sekalian, ilmu adalah pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Adalah jalan yang paling utama dalam hidup kita. Dan siapa yang memilih jalan tersebut, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakannya. Terutama kaum wanita. Wanita sangat membutuhkan ilmu. Karena wanita termasuk sebab terbesar yang memunculkan malapetaka di muka bumi ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memperingatkan bahayanya fitnah dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengingatkan fitnah wanita. Fattakud dunya wattakun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Takutlah kalian. Hati-hati kalian dengan fitnah dunia. Dunia itu adalah fitnah, adalah ujian, bencana dan cobaan yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan juga dan takutlah kepada fitnah wanita. Coba perhatikan hadis ini. Wanita itu bagian daripada fitnah dunia. Sama dengan harta, juga fitnah dunia. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menekankan lagi hati-hati dengan fitnah dunia. Beliau masih mengatakan hati-hati juga dengan fitnah wanita. Padahal fitnah wanita sudah tercakup dalam fitnah dunia. Menunjukkan apa jamaah sekalian? Fitnah wanita itu memang sangat berbahaya. Bahkan beliau mengabarkan sesungguhnya fitnah, musibah dan bencana yang menimpa Bani Israel yang pertama kali adalah wanita. Ini menunjukkan apa? Wanita kalau tidak dibimbing dengan ilmu, wanita kalau tidak memilih jalan ilmu, maka dia akan sesat lagi menyesatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan, "Al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar rumah, maka setan akan menghias-hiasinya. Artinya apa? Setan menjadikan wanita ini sebagai anak panahnya untuk membidik kaum laki-laki, untuk menjerumuskan laki-laki bersamanya ke dalam dosa. Oleh karenanya jamaah sekalian, tidak hanya laki-laki, bahkan wanita pun sangat penting untuk melalui jalan ilmu ini. Memilih ilmu, bersemangat dalam menuntut ilmu tidak bermalas-malasan, tidak beralasan sibuk dengan pekerjaan keluarga. Dan ini juga termasuk tanggung jawab suami. Jangan membebani istri dengan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat di rumahnya. Bantu dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bantu untuk menjaga anak. Berikan kesempatan menuntut ilmu. Jangan sampai hadir di majelis ilmu sudah hadir di majelis ilmu pun masih sibuk mendidik anak, masih si, ma, masih sibuk mengurus anak sehingga nggak ada perhatian terhadap ilmu. Iya. Kalau anaknya diam-diam saja sih bagus, nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau anaknya malah merepotkan atau bahkan malah mengganggu yang lainnya dalam menuntut ilmu, maka ini masalah. Ini tugas suami untuk membantu istrinya dalam menuntut ilmu. Dan inilah teladan sahabiat para sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab khusus di dalam sahih beliau, babun hal yuj'alu lin-nisa'i yaumun ala hidatin fil ilm. Bal apanya apa namanya? Bab apakah dijadikan untuk wanita satu hari bagi mereka secara khusus untuk menuntut ilmu. Perhatikan. Satu hari khusus di samping hari-hari yang lainnya, mereka menuntut ilmu bersama kaum lelaki di majelis-majelis tentunya dengan aturan-aturan syariat dalam bermajelis tidak bercampur baur juga disyariatkan ada hari yang dikhususkan untuk wanita kemudian beliau sebutkan satu hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qalatin nisa' Kata beliau, qalatin nisa lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kaum wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Golabana alaikar rijal, faj'al lana yawman min nafsik." Ya Rasulullah, kaum laki-laki sudah mengalahkan kami di dalam menuntut ilmu kepadamu. Maka tolong jadikan untuk kami satu hari yang khusus bagi kami Fawa'adahunna yauman laqiyahunna fih. Maka Rasulullah SAW menjanjikan hari khusus untuk mengajari mereka. Fawa'adahunna wa amarahunna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasehati mereka di hari tersebut dan mengajari mereka, memerintahkan mereka. Inilah teladan dari para sahabiat para sahabat wanita Rasulullah SAW di tengah-tengah kesibukan mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Bahkan mereka minta waktu khusus untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah taala juga menyebutkan satu athar, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Berkata Imam Mujahid rahimahullah, tidak akan mungkin menuntut ilmu orang yang malu dan sombong. Artinya malu menuntut ilmu dan sombong tidak mau menuntut ilmu. Hati-hati. Sifat orang yang sombong tidak mau menuntut ilmu. Merasa dia sudah pintar, merasa dia sudah tidak butuh, merasa meremehkan ilmu. dan di sini dikatakan tidak akan menuntut ilmu orang yang pemalu. Artinya malu dalam menuntut ilmu. Malu itu kebaikan. Dia adalah bagian dari keimanan. Tapi malu menuntut ilmu bukan malu yang dimaksudkan di dalam bagian keimanan. Wanita itu Sifat dasarnya adalah pemalu. Dan ini adalah sifat yang baik. Tetapi itu bukan penghalang untuk menuntut ilmu. Makanya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, nikman nisa nisaul ansar, lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqahna fid din." Sebaik-baik wanita adalah wanita sahabat Ansar. Sesungguhnya malu mereka. Mereka itu terkenal orang wanita-wanita yang pemalu. Tetapi malu mereka tidak menghalangi mereka untuk tafakufid din, mempelajari agama, mendalami agama. Inilah wanita para sahabiat. Mereka tidak malu, mereka menghilangkan, mereka mengalahkan rasa malu mereka untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Dan di sana masih banyak contoh-contoh dari wanita-wanita teladan dari generasi terbaik bagaimana mereka bisa meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Mungkin yang terakhir sekali saya berikan dua contoh. Imam imam besar dari generasi tabi'in yaitu Said bin Musayyib rahimahullahu taala. Ini ulama besar dari generasi tabi'in. Beliau memiliki seorang putri yang beliau ajarkan dengan baik hingga beliau nikahkan dengan salah seorang muridnya. Beliau nikahkan dengan salah seorang muridnya. Maka ketika melalui malam pertama sampai masuk waktu pagi, suaminya pun sudah bersiap-siap untuk pergi. Putrinya bertanya, "Kemana kamu hendak pergi?" Dia katakan, "Mau menuntut ilmu kepada bapakmu, Sayyidina Musayyib." Apa jawab sang putri? Tetaplah di sini. Gak perlu kamu pergi kemana-mana. Sesungguhnya ilmunya Sa'id seluruhnya sudah ada padaku. Perhatikan jamaah sekalian. Imam besar. Ketika sahabat masih hidup, beliau sudah berfatwa. Coba. Ini imam besar, generasi tabi'in. Ketika para sahabat masih hidup saja, orang-orang sudah minta fatwa kepada beliau. Dan seluruh ilmunya tidak tersisa satupun diajarkan kepada salah seorang putrinya. Sehingga suaminya nggak perlu kemana-mana lagi untuk belajar ilmu kepada istrinya sendiri. Jadi istrinya lebih pintar daripada suaminya. Itu bukan suatu aib. Kalau istrinya itu semangat dalam belajar. Iya, tetapi aib bagi suaminya kalau suaminya malas belajar. Kemudian satu lagi dan ini yang terakhir putri Imam Malik rahimahullah taala, imam besar, imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau, putri beliau, salah seorang putri beliau dari balik pintu, dari balik hijab sebuah pintu, beliau ikut mendengarkan orang-orang yang menyetorkan hafalan mereka atau membaca kitab di hadapan Imam Malik. Dia ikut mendengarkan apabila ada yang salah baca, apabila ada yang salah baca atau salah di dalam di dalam menghafal, maka putri Imam Malik ini beliau mengetuk pintunya. Beliau ketuk pintu. Untuk apa? Untuk memperingatkan Imam Malik. Maka Imam Malik kemudian berkata, "Ulangi bacaanmu." Coba perhatikan. Berarti putrinya ini lebih perhatian daripada Imam Malik sendiri. Imam Malik mungkin banyak yang beliau perhatikan bukan hanya satu orang sehingga kalau ada yang salah baca ada yang luput dari beliau maka putrinya yang mengingatkan dia mengingatkan dengan apa cukup dia mengetukkan pintu sehingga Imam Malik berkata kepada orang yang sedang menyetorkan hafalannya atau bacaannya tersebut ulangi bacaanmu maka ketika dia mengulang bacaan Imam Malik mendapati ada kesalahan coba perhatikan perhatian wanita generasi salaf terhadap ilmu dan ini contohnya sangat banyak sekali. Jadi kita jangan hanya mengaku-ngaku mengikuti salaf tetapi kemudian malas menuntut ilmu. Inilah sesungguhnya yang akan mengantarkan kita kepada berbagai macam fitnah, perselisihan dan perpecahan dan sibuk dengan aib-aib orang, tidak mengerti aib diri kita sendiri karena kita tidak punya perhatian yang besar di dalam ilmu syar'i, ilmu agama berdasarkan Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman salaf.